Ya, beliau salat subuh tanpa berwudu dikarenakan masih tetap di atas wudu. sehingga wala yajibu ayukallifahum bima'il wudu tidak wajib untuk membani mereka dengan air wudu kalau masih dalam kondisi suci Kemudian Allah ta'ala Aqulu ala kulli halin Saya katakan Yang kesimpulannya Innal musabarata bahwasanya ketekunan terus menerus tidak meninggalkan fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu itu adalah amrun muhting ya. diulatnya kita tekunnya kita dalam mempelajari ilmu agama Allah SWT karena pun waktu yang kita berikan sedikit tapi kita ulat kita lakukan terus menerus continue kita jalani waktu yang kita bisa tersebut ya, kemampuan kesempatan yang kita bisa menyisihkannya hal itu adalah perkara yang sangat penting amrun muhim sehingga falnanzur fi hadirin al-an hal nahnu ala hadhihi al Sekarang kita perhatikan. Sekarang kita lihat fi hadirin al-an dalam kondisi kita sekarang ini. Hal nahnu ala hadhihi al apakah kita berada di atas ketekunan ini? Ya. Di atas kekontinuan ini dalam pelajari ilmu agama? Kata Syihla, ternyata tidak ammal yadrusuna dirasatan idhamiyatan idan sorofu minat ad rubama yatalahhauna bi asya'a la tu'inu ala darsi buktinya tidak ikhwan Syekh contohkan di sini orang-orang yang mereka belajar di rosatan nizamiyatan dengan belajar yang terprogram sesuai dengan kurikulum ya, dari pelajar-pelajar santri-santri, beliau di sini melihat kondisi mereka-mereka yang ada di Riyadh, Madinah, Mekah, ya, yang mereka belajar sesuai dengan tingkatan belajar pada kurikulumnya masing-masing. Apa yang terjadi pada mereka? Kata Syekh idzan sorofu minad dirasati kalau mereka keluar pulang dari belajar, rubama yatalahuna bi asya'a la tu'in wala darsi banyak di antara mereka yang terlalaikan dengan perkara-perkara lain yang tidak menopang, tidak membantu untuk pelajarannya. Jadi sepulangnya dari sekolah ya mengadakan acara lain-lain masing-masing. Yang acara-acara itu tidak sama sekali membantu pelajaran yang mereka pelajari di sekolahnya. Ya. Itu kebanyakannya. Kata Syekh ini adribu masalan. Saya contohkan kata Syekh suatu contoh wahibbu alla yakuna wa alla yujad lahu nadhir dan saya inginkan hal itu tidak didapati yang semisalnya tidak didapati tidak ditemukan yang semisalnya apa contohnya kata Syekh ahadu talabah fi ba'dil mawadi sebagian santri fi ba'dil mawad di sebagian mata pelajarannya ajaba ijabatan sayyi'atan dia menjawab dengan jawaban yang jelek ya. ini sebagian santri apalagi syekh kan koma jami'at riyad mul qura kalau tidak salah syekh ya. beliau pun mengajar di universitas tahu tentang kondisi murid-murid itu keberadaannya dia apa belajar itu cuma di sekolah pulang sekolah pulang sekolah sama bahkan apa anak-anak Arab itu lebih mainnya ya main bola seharian ya. main pasir dan yang lainnya ya. dari perkara-perkara yang sama sekali tidak membantu belajar mereka ya. terlalaikan main kesana kemari jalan ya apalagi sekarang banyak swalayan-swalayan Faqala al-mudarrisu limadha? Maka ketika si murid itu menjawab dengan jawaban yang jelek, jawaban yang salah, sang guru bertanya, limada Kenapa kamu? Kok jawabannya salah semua?" Ya. Jawabannya tidak benar. Faqala si santri tersebut menjawab, "Li'anni Qad ayastu min fahmi hadhil madah Karena saya sudah putus asa memahami pelajaran ini katanya. Ya. Sudah kecil hati memahami pelajaran ini. Fa'ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Ya. Sehingga aku tidak mempelajarinya. La adrusaha tidak La adrusu tidak mempelajarinya, akan tetapi aku ingin hanya untuk sekedar membawa ilmu ini saja, tahu saja, hanya sekedar tahu. Tidak ingin faham dari ilmu itu. Kaifal Bagaimana kau putus asa dari ilmu ini? Wahada khata'un azim. Padahal ini ada kesalahan yang besar. Yajibu an nuthabira hatta nasilu ila al-ghayah Kenapa kok kamu bisa putus asa? Ya, putus asa ini adalah kesalahan yang besar. Wajib untuk kita tadi menekuni, jangan sampai meninggalkan, menjauhi. Kedati pun di tengah-tengah pelajaran menemukan pelajaran yang sulit. Iya, jangan sepaneng, jangan membuat engkau lari. Iya. Gara-gara dalam pelajaran menemukan yang agak sulit akhirnya apa? Enggak hadir lagi. Copot lagi ya nggak naik naik ya sampai tahun kapanpun ya jadi satu terus nggak bakal ningkat ya. itu kalau apa nemu sedikit sulit keluar ah saya sudah nggak mampu lagi ini ya. cari lagi <coughs> cari lagi akhirnya apa yang sekiranya satu kelas ya, atau cari yang kira-kira lambat semua saya paling pintar <laughs> tidak tidak ada kemajuan nanti dalam belajarnya. Ketika menemukan yang agak sulit berhenti, yang agak sulit berhenti, tapi terus ditekuni. Ditekuni ya anu biro, kita tekuni hatta nasir ilal ghayah sampai kita mencapai tujuan akhirnya. Ya. Itu ketika menemukan sesuatu pelajaran yang agak menyulitkan. Jangan sampai putus asa. Tanda putus asa ini tadi dari setan tentunya ya untuk menjauhkan para penuntut ilmu dari ilmu itu. Bagaimana syaitan berupaya untuk memutuskan dia dari ilmu. Maka Syekh di sini memberikan nasihat wa qad haddatsani Syekhuna Al-Muthabir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh ya, Syekhku, Syekh kami telah berkata kepadaku yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Al-Muthabir, Syekh yang tekun rajin, ya, perhatian. Ya, pernah mengkisahkan dalam majelisnya karena Syekh Utsaimin termasuk dari muridnya Syekh Sa'di rahimahullah taala. Bahkan beliau banyak mengambil tafsir dari gurunya dari Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah. Ya, tafsir Utsaimin. Itu banyak menjiblak atau mengambil faidah dari tafsir As-Sa'di annahu dzakara Al Kasai Syekh Abdul Rahman An-Nasir bin Nasir Sa'di pernah menyebutkan tentang kisah Al-Kasai salah seorang tokoh terkemuka bidang nahu ya yang mana Al-Kasai ini Imam ahli Kufah imamnya penduduk Kufah dahulu ya perguruan atau padepokan nahu itu memiliki dua padepokan besar. Ya. Ada padepokan Basrah dan ada padepokan Kufah. Ini dua padepokan besar tentang ilmu nahu, Ya, masing-masingnya mengacu kepada dua padepokan ini. Kalau kita tanya dua pondok. Ya. Jadi sebagai pondok terbesar dalam bidang ilmu nahu ya, kembalinya ini ke Basrah atau ke Kufah ke Basrah berarti Sibawe dan reng-rengannya ke Kufah ini diantaranya ke Sa'i dan reng-rengannya memiliki kubu yang ke kubu ini kadang ada di beberapa tempat berbeda pendapatnya ya dalam kaidah-kaidah nahwiyah ini nanti kalau kita terjun dalam ilmu nahwu baru kita mengenal tokoh-tokoh itu dan pendapat-pendapat yang diperselisihkan dalam bidang ilmu nahu, Yang dikira berselisih itu cuma fikih saja. Ya. Nahu lebih ya, perselisihannya. Ya, beliau sebagai imamu ahli Kufah fin nahwi, imamnya penduduk eh, Kufah tentang ilmu nahu, Imam Anahu talaban nahwi falam yatamakkan. Beliau tahun demi tahun mempelajari ilmu nahu tetapi apa? Falam yatamakkan, enggak bisa-bisa juga. Ini Kasai. Ya. Di lidahnya ini lebih dekat ke Arab. Baik. Sehingga dipelajari nahu. Ternyata apa? Sulit. Ya, sudah kita katakan ilmu nahu itu menurut orang Arab pun ilmu yang sangat sulit. Bukan hanya antum orang-orang Indonesia, kita ya, orang Arabnya sendiri akui sehingga yang hadir di majlis Nahu itu biasanya sedikit ya yang pelajari Nahu itu sedikit mereka biasanya orang-orang yang sudah kenyang mempelajari ilmu lain baru mempelajari ilmu Nahu. alasannya ah yang penting kan baca udah bisa tapi ketika disuruh baca masih belepotan bacanya ya fathah dibaca kasroh kasroh dibaca dhamma ya itu. Jadi ketahuan orang Arab pun sama ketika dites baca kalau orang nggak ngerti nahu bacanya salah harokatnya. Jadi bukan berarti karena lahir di Arab insya Allah nahu pinter, <coughs> sorof pinter, nggak menjamin. Kalau ngomong mungkin iya. Ini beliau ternyata belajar belajar belajar ilmu nahu nggak bisa juga, nggak naik naik. Wa fi yauminil ayyam wajada namlatan. Akhirnya di suatu hari beliau mendapati seekor semut. Ya. Belajar nahu nggak bisa-bisa pusing. Ya. Akhirnya beliau istirahat, duduk, termenung. Ya. Termenungnya apa? Ya, hampir-hampir sama putus asa juga. Tapi masya Allah Allah SWT berikan pelajaran yaitu dengan beliau melihat seekor semut tahmilu ta'aman laha si semut tersebut membawa makanan yang dia temukan wa tas'udu bihi naik si semut itu membawa makanan ya membawa bubuk ranginang ya atau remeh dan yang lainnya ya dibawa oleh si semut itu naik ketika dia menemukan bubuk-bubuk roti ataupun yang lainnya ya wa tas'udu bihi ilal jidar naik di tembok ini kerayap kerayap kerayap ya, bawa apa makanan yang nemu dari sisa-sisa kita tadi ya. naik ke tembok wa kullama eh, wa kullama su'idat sakotot setiap kali semut itu naik ke tembok jatuh lagi pagi licin ya <laughs> naik bawa makanan apa lagi berat Tuh, jangan dikira nggak berat itu remeh kita ya atau bekas makanan bubuk-bubuk yang kita makan itu menurut sebut berat ketika naik bawa itu bubuk-bubuk itu jatuh lagi kadang apa lebih besar makanannya ketimbang badannya <laughs> ya apalagi kalau nemu biji kurma ya berat dia bawanya sehingga ketika naik jatuh lagi walakinnaha sabarat akan tetapi semut itu sabar tekun jatuh apa didekati lagi kerip kerip kerip makanan Deketi lagi berupaya untuk digotong. Kurang kuat juga manggil teman-temannya dia. Sini. Ini ada bubuk ranginang nih, ayo kita gotong. Tuh. atau bubuk roti. Panggil teman-temannya, gotong ramai-ramai Kan sedang kita ya biasanya kalau lihat semut apa gotong makanan. Tuh. Karena saking berat, kalau dibawa sendiri berat. ya Gotong royong mereka untuk membawanya. Tuh. Hatta takhallasat min al uqbati wa saidat al-jidara. Akhirnya apa? Makanan tersebut bisa dibawa dan sampai bisa naik ke tembok. Terus sampai ke lubangnya. Kenapa? Tadi dibawa jatuh, diambil lagi, naik lagi, jatuh lagi sampai akhirnya apa? Diberikan kemudahan untuk membawa makanan tersebut ke tempat kediamannya. Iya. Fakol kasai maka kasai melihat fenomena itu terhibur dia. Ya. Lagi sepaneng, pusing, mikir ilmu nahu. Ya. Tapi lihat seekor nyemut, semut, masya Allah terkagum-kagum. Ya. Dan bisa memetik pelajaran, bisa memperhatikan dari ayat-ayat Allah swt. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi itu ada ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah swt bagi orang yang yakin jadi bukan hanya sekedar melihat kita dari makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, bukan hanya sekedar melihat indahnya pohon, ya, besarnya gajah, ya, atau indahnya ikan, tapi ada di situ pelajaran yang orang-orang yang beriman itu bisa mengambil pelajaran darinya. Termasuk ini Al-Kasai. Kata Al-Kasai, "Hadhihi namlatu thabarat hatta wasalatil ghayata." Ternyata si semut ini dia tekun, ulet, sabar sampai dia sampai ke tempat tujuannya. Ya. barohat hatta sara imaman fin nahwi. Akhirnya beliau pun berupaya untuk sabar menekuni ilmu nahwu sampai pada derajat imam. Iya. Derajat apa? Pemimpinnya ilmu nahwu, rujukannya ilmu nahwu di kalangan kufa. Tadinya sama seperti kita, sepanang Ya nggak bisa-bisa belajar ilmu nahu itu. Tapi karena kesabaran, keuletan, nggak putus asa, ya terkadang di majelis hadir yang penting hadir ketimbang nggak hadir tambah puyeng, ya, tambah nggak bisa mengikuti, tetap beliau menyabarkan diri. Sampai akhirnya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala bisa kuninya. Ya, maka antum pun seperti itu terus sabar dan berupaya untuk merojaah, menghafal, insya Allah. Ya. Yang namanya golok diasah Pak, akan tajam. Manusia lebih-lebih diberikan akal, diberikan pikiran, ya, diberikan kemampuan untuk menghafal, insya Allah. Lebih dari senjata yang diasah. Dia bisa tajam pemikirannya, tidak bebal terus. Ya. Al-muhim hal itu perlu dilatih sehingga dengan latihan insya Allah bisa menghafal. Mungkin pertama seayat, satu hadis, lama-lama akan banyak dari hafalan itu ketika kita berupaya untuk mengasahnya. Ya, ngasah otak itu. Bagaimana caranya? Dengan menekuni belajar, datang ke majelis-majelis ilmu. Ngasah otak itu bukan ngisi TTS, ya. Tahu, ada orang istilahnya ngasah otak katanya tapi ngisi TTS. Ya. Tapi beli isi dia rajin beli katanya ngasah otak ya, atau yang lainnya tidak tapi ngasah otak itu tadi dengan rajin mendengarkan mengikuti berupaya untuk memahami dari setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan di majelis-majelis ilmu walihada yanbaghi lana ayyuhat talabatu Ya oleh karenanya selayaknya bagi segenap kita semuanya wahai para penuntut ilmu anu nuthabira wala nai'asa wala nai'asu dan untuk tekun Jangan putus asa. Fa innal ya'sa ma'nahu yasaddu babil khairi karena putus asa itu maknanya menutup pintu-pintu celah-celah kebaikan. Ya. Kalau orang sudah putus asa maka pintu-pintu celah-celah kebaikan itu tertutup. Ya. Haram kebaikan itu atas dirinya sendiri. Ya ketika dia putus asa. Wayan bagilana alla natasyaama dan selayaknya bagi kita untuk tidak bosan ya tidak kecil hati bal natafa'alu bahkan untuk kita banyak mengharap wa na'udda anfusana khairan dan banyak menganggap ya, kebaikan itu ada pada diri kita gitu banyak berhusnudzon pada diri kita sendiri ya insya saya mampu insyaallah saya bisa jangan wah oh, kamu mah bodoh nggak usah nggak usah belajar ya. kamu kan ya, banyak pikiran banyak ini itu sudah nggak usah aja ya nggak usah pinter pinter bahasa Arab mah ya, sedikit aja ataupun yang lainnya jangan tapi hendaklah banyak husnudzon pada diri sendiri bahasnya engkau akan mampu dan bisa dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa taala wallahu taala alam bisawab subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik